kita akan terkejar dengan target Saya harus selesai sekian halaman sepuluh, eh, uh, Puluhan halaman dan seterusnya Sehingga mungkin Membacanya pun dalam keadaan tergesa-gesa, cepat Dan kita mungkin tidak mendapatkan banyak faedah Nah, alhamdulillah setelah kita libur mulai awal Ramadan sampai pertengahan bulan Dzulqa'dah lebih beberapa hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kembali untuk memulai pembacaan tafsir juz amma ini teriring permohonan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk menerima penjelasan para ulama sehingga akan menjadi ilmu yang tertancap kuat di dalam dada kita dan yang akan membuahkan berbagai macam amal-amal yang soleh. Salawat dan salam mudah-mudahan akan senantiasa tercurah kepada utusannya manusia yang paling mulia dunia dan akhirat yang menjadi penghulunya seluruh manusia di akhirat nanti yaitu Sayyidul Bashar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mudah-mudahan lidah kita tidak akan pernah keluh untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Tatkala kita mendengar nama-nama beliau disebut di samping kita dan kita pun mendengarkannya, maka janganlah kita menjadi orang yang pelit ya untuk mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita pun juga telah memerintahkan kepada kita dalam salah satu ayatnya yang bunyinya Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya menunjukkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk tersebut. Wa malaikatahu dan demikian para malaikatnya mereka pun bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan keselamatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu wahai sekalian manusia yang beriman maka hendaklah kalian senantiasa bersolawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menjadi orang yang pelit. Janganlah lidah kita keluh untuk sekedar mengucapkan salawat yang tentulah tidak memerlukan modal yang besar. Ketika kita mendengarkan Nabi Agung Nama Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan Inilah satu di antara akhlak yang harus dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah. Lebih-lebih lagi oleh talibul ilmi untuk senantiasa mencintai dan memuliakan orang yang telah membimbing dirinya mengeluarkan dirinya dari kegelapan menuju kepada jalan yang terang benderang. Mudah-mudahan salawat pun akan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala curahkan Kepada para istri beliau Para umahatul mukminin, Ibunya orang-orang yang beriman Dan mudah-mudahan salawat ini pun tercurah kepada anak keturunan beliau dan juga para sahabat beliau kepada umat-umat beliau yang senantiasa menjalankan agama beliau dengan baik ila qiyamis saah hingga datangnya hari kiamat nanti. Mudah-mudahan itulah yang senantiasa menjadi akhlak kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan kecintaan kita Yang kita tujukan kepada beliau Dengan salawat dan taslim kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan Kesempatan kepada kita Untuk menjadi umat Rasulullah Yang akan mendapatkan syafaatul udmah Ikhwati wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan tafsir juz amma yang kita dahulu telah memasuki surat Al-Mutaffifin. Ya, surat Al-Mutaffifin yaitu ayat yang ke-1 sampai ke-6. Nah pada kesempatan sore hari ini insyaAllah ta'ala Kita akan mulai membaca Tafsir ayat yang ketujuh Dan seterusnya ya sedapat Dan sekemampuan yang insyaAllah akan kita baca Untuk lebih membuka hati kita dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat nanti kita mulai dengan membaca ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-17 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Kita akan memulai membaca tafsirnya dari ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan kita, menegur kita dengan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Janganlah begitu. Janganlah mendustakan ayat-ayat Allah Janganlah mendustakan akan adanya yaumul ba's. Janganlah kalian mendustakan adanya yaumul qiyamah. Janganlah kalian mendustakan akan adanya yaumul jaza yaitu hari pembalasan. Nakallah dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna di mana makna kalla ini sangat tergantung dengan konteks kalimat. Terkadang bermakna teguran dan peringatan. Namun terkadang bermakna taukid untuk menegaskan tentang kesungguhan sesuatu. Dan kita ingatkan bahwa dalam kaidah ilmu tafsir manakala ada satu kalimah, satu kata ataupun satu ayat yang memiliki beberapa makna dan kemudian Beberapa makna ini tidaklah saling ta'arud Tidaklah saling kontradiksi Namun tanawu Yaitu hanya sekedar untuk menunjukkan macam makna Maka Makna-makna tersebut Kesemua makna tadi Yang memang tanawu Ya untuk menunjukkan ragam Bukan untuk menunjukkan ta'arud pertentangan maka boleh dipakai semuanya. Boleh dipakai semuanya. Maka ayat ini bisa bermakna sebagaimana yang telah kita sampaikan di muka. Namun juga ayat ini bisa bermakna sesungguhnya. Ya, ketahuilah sesungguhnya kita bal fujjari lafi sitjin. Kitab catatan amalan dari orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, sungguh telah tercatat di ataupun diletakkan di sijin, ya, catatan ataupun kitab, ya, karena kitab dikatakan kitab karena di dalamnya banyak catatan. Maka buku yang belum ada tulisannya tidak disebut dengan kitab. Ya. Nah catatan-catatan amalan orang-orang yang durhaka, yang berbuat maksiat, para usot, yang berbuat dosa itu fi sijin, diletakkan di sijin. Dan sijin itu terambil dari kata-kata mana? dari eh, terambil dari kata-kata asidnu yang maknanya adalah sempit sesuatu yang mengekang, membatasi. Maka kemudian penjara itu dalam bahasa Arab yang disebut dengan sijnun. Yang kita ingat perkataan salah seorang Yahudi yang menyebutkan satu di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala orang ini bertemu dengan salah seorang ulama yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani di mana orang Yahudi tadi mengatakan wahai qadi ya, wahai qadi qad qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam anad dunya sijnun lil mu'min wa jannatul kafir Sungguh bahwa Nabi kalian telah mengatakan bahwa dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Ya. Maka sejenun itu sesuatu yang sempit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang dilimparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, bisa dilihat di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-13 dan ke-14. Wa idza ulqu minha makanan dayyikum muqarranina da'wa hunalika subura. La tad'ul yawma suburan wahida wada'u suburan kasira. Dan ketika orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam satu tempat yang sempit di neraka jahanam, maka mereka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar segera dibinasakan, ya, di tempat tersebut, di neraka tersebut. Harapannya apa? Ketika telah dibinasakan, maka akan selesailah siksaan yang mereka rasakan. Dahsyatnya neraka jahanam yang membakar mereka akan segera berakhir. Maka kemudian Allah Azza wa Jal menjawab, Janganlah kalian hanya memohon kepada Allah hari ini, hanya dengan satu kebinasaan. Akan tetapi mintalah kepada Allah kebinasaan yang sangat banyak. Dan ini merupakan siksaan baik kepada jasad mereka dan sekaligus kepada pesihis mereka. Kepada roh mereka. Mereka semuanya merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala dua-duanya sekaligus. Hal ini sesuai pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dari sahabat Bar Ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Uktubu kitab abdi fisijin yakni al-kafiru fil ardi as-sabi'ati sufla catatlah oleh kalian itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya yang mencatat yang diberikan tugas untuk mencatat amalan-amalan manusia catatlah amalan-amalan orang-orang kafir dari hambaku ya di dalam sijin yaitu di bumi sab yang ketujuh yang paling dalam ya yang paling dalam yang berarti ini adalah tempat yang sangat gelap gulita dan disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa para hamba yang kafir. Itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat-sangat gelap yaitu neraka jahanam. Gelap karena apinya yang hidup tersebut sebagai bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Maka ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwa catatan amal-amal orang kafir itu diletakkannya di bumi bagian yang paling bawah. Ya, bumi yang paling bawah yang sangat gelap yang mengambilnya sangat jauh sebagaimana manusia yang kafir ini pun akan disiksa di tempat yang sangat jauh di neraka jahanam yang gelap gulita sebagaimana keadaan gelapnya bumi yang paling bawah. ma adraka masjidin dan tahukah engkau apa itu sijin? Maka pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini memancing kita semuanya. Agar kita kemudian memperhatikan sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan. Dan sesuatu yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang tentulah sangat agung. Sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat besar karena mungkin sesuatu ini adalah tempatnya di atas, di paling atas dan mungkin karena sesuatu ini tempatnya adalah tempatnya di paling bawah. Sesuatu yang tidak biasa dikenal oleh manusia. Maka catatan orang-orang kafir itu di sijin. Ya sijin ada sesuatu yang paling bawah. Sesuatu yang agung ini di paling bawah. Apa itu sijin adalah kitabum markum. Kitab buku yang berisikan dengan catatan-catatan. Ya, catatan-catatan dari amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang kata Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semuanya orang-orang munafik itu tempat kembalinya adalah di neraka yang paling bawah. Maka orang munafik itu yang nifak i'tiqadi itu sama saja dengan orang kafir. Bahkan azab orang-orang munafik ini jauh lebih dahsyat ketimbang orang kafir biasa. Kenapa? Karena orang munafik ini adalah yang kata Allah wa huwa aladul hisam. Mereka menampakkan kebaikan kepada kaum muslimin yang dengannya kaum muslimin ini tertipu dengan tampilan mereka yang seakan-akan mereka adalah pro dengan kaum muslimin namun kenyataannya mereka adalah orang-orang yang menyimpan permusuhan yang sangat-sangat besar di dalam hati-hati mereka maka mereka ini adalah orang-orang yang layak mendapatkan hukuman yang lebih berat ya ketimbang orang-orang kafir pada umumnya Kalla inna al fujjari lafi sijin ya. Sesungguhnya catatan dari orang-orang yang fujjar, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu ada di sijin Itu di sub bumi yang paling bawah. Di mana catatan tersebut utuh tidak ditambahkan sesuatu pun ke dalamnya pun juga tidak dikurangi. Kita ingat bahwasanya faman ya'mal khairan yarah wa man ya'mal syarran Maka perbuatan jahat sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya memberikan balasannya kepada setiap orang yang melakukannya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah kebinasaanlah yang akan diberikan kepada orang-orang yang mendustakan yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik mendustakan dengan terang-terangan tidak mau menerima ataupun dengan cara mempelintir-mempelintir maknanya dari makna yang benar. Mereka pelintir sesuai dengan keinginan mereka. Kecelakaanlah bagi mereka. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin yaitu orang-orang yang mendustakan akan adanya yaumuddin maka ad-din di sini maknanya adalah yaumul jaza sebagaimana kaidah dahulu yang pernah kita sampaikan yang diberikan oleh Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah taala bahwa ad-din itu memiliki dua makna. Manakala konteksnya adalah konteks akhirat, ad-din maknanya adalah al-jaza. Maka yaumuddin maknanya adalah yaumul jaza. Adapun kalau kemudian ayat tersebut konteksnya adalah keduniaan, maka ad-din maknanya adalah al-amal seperti wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin maka adin maknanya mukhlisina lahul amal. Jadi adalah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan amal mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikatnya orang-orang yang mendustakan akan adanya yaumul jaza maka kehidupan mereka tidak ada bedanya dengan hewan mereka tidak mampu untuk menelaah mempelajari menerima syariat Allah Subhanahu wa taala apalagi kemudian mengamalkannya mereka menghabiskan umurnya di dunia hanya untuk makan, memuaskan nafsu syahwatnya, mengumpulkan harta benda dan seterusnya. Tidak terpikir sedikit pun bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi yaumuddin yaitu yaumul jaza. Bagaimana mereka mempersiapkan untuk yaumul jaza kalau kemudian mereka adalah orang yang mengingkari adanya yaumul jaza? Yang mereka hanya mengatakan, yang mereka mengatakan bahasanya kehidupan hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Yang mereka akan dibinasakan oleh adar, oleh waktu. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'addadin asim. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Tiadalah yang mendustakan akan adanya yaumul jaza kecuali orang-orang yang melampaui batas. Ya, kecuali orang-orang yang melampaui batas. Kecuali orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang membusungkan dadanya. Tidak mau menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka jahanam dengan kesombongannya melakukan berbagai macam dosa dari waktu ke waktu inilah yang mereka persiapkan yang mereka tidak tahu bahasanya itulah yang akan membawa dirinya kepada neraka jahanam Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin ketika dibacakan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa sifat orang-orang kafir ya mereka tidak mau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan mengatakan di antara mereka ada yang membaca dan bahkan di antara mereka ada yang menghafalkannya Al-Qur'an 30 juz. Hafal semuanya. Namun mereka tidak mau memahaminya ya, tidak mau memahaminya. Mereka mungkin paham, namun tidak mau untuk mengamalkannya. Namun kebanyakan mereka orang-orang kafir itu tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka mereka menolaknya. Mereka tidak mau menerimanya. Dan oleh karena itu Supaya kita tidak disamakan Dengan orang-orang kafir ya, Sebagaimana perkataan sebagian para ulama Ida tutsla ini artinya dibacakan Mereka tidak mau membacanya Maka marilah saya mengajak kepada kita semuanya Untuk Menjadikan Al-Quran itu sebagai Bacaan kita Janganlah kita bisa menghabiskan satu edisi terbitan koran namun kita tidak bisa menghabiskan ya sekedar satu halaman ataupun satu lembar Al-Qur'an kita harus mau berinteraksi dengannya mulai dengan membacanya jangan sampai kemudian kita tahu ayat Al-Quran Ida tutslah Manakala dibacakan Kita tidak mau membacanya ya. Maka mereka ini Ida tutslah alaihi ayatuna tatkala dibacakan kepada mereka Ayat-ayat kami Qala asatirul awwalin Ini hanya dongeng ya. Ini hanya dongeng-dongeng masa lalu hanya sebagai bahan sambilan untuk penghibur semata. Tidak mau dijadikannya sebagai petunjuk, namun hanya dikatakan sebagai ya dongeng sebagaimana cerita-cerita biasa. Padahal yang namanya dongeng itu biasanya la aslalahu. Kalau ditanya siapa yang mengucapkannya pertama kali, maka tidak diketahui. Dari mana asal cerita ini? Tidak tahu, itulah dongeng. Nah, Al-Qur'an oleh orang-orang kafir itu disamakan dengan asatir. Ya, asatir jamak dari usturah yaitu cerita dongeng. Yang la selalu tidak ada sumbernya. Ayah dan billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Qur'an adalah kalamullah. Ucapan yang paling astag kata Allah. Ucapan yang paling benar, yang paling jujur. Ucapan yang paling baik kita jadikan sebagai zikir kita. kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwa zikir mutlak ya, Zikir mutlak yang paling utama adalah Kiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena semuanya adalah kalamullah. Dikir dikir yang lain mungkin di sana ada yang merupakan perkataan Rasulullah. Namun Al-Qur'an semuanya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai imamnya sebagai tuntunannya adalah orang-orang yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya di dalam Al-Qur'an tersebut terdapat zikra, peringatan. Untuk siapa? Itu untuk orang-orang yang memiliki hati Padahal semua kita memiliki hati Namun boleh jadi Hati kita tidak pernah kita gunakan Untuk memikirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah Walakad dhara'na li jahannama kasiram minal jinni lahum kulubun la ya'qiluna biha dan sungguh akan aku lemparkan kebanyakan manusia dan jin ke neraka jahanam. Kenapa? Mereka memiliki hati. Namun hatinya tidak pernah dia gunakan, dia manfaatkan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya dipenuhi untuk memikirkan dunia, dunia dan dunianya. Bahkan menyempatkan sedikit waktu untuk sekedar mencari ilmu agama, dia mengatakan tidak sempat habis seluruh waktu saya, sibuk ini, sibuk itu. Janganlah kita semuanya Allah berikan hati namun oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan tidak memiliki hati. Au ataupun mereka bisa mendengar walahum udhunun la yasmauna biha. Lanjutan ayat tadi. Mereka pun memiliki telinga namun tidak pernah dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Telinganya dia gunakan untuk perkara-perkara yang lain. Yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Telinganya Ya, malah lebih sering mungkin digunakan untuk mendengar gibah. Untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang lewun sia-sia. Untuk mendengarkan sekedar mendengarkan nyanyian-nyanyian dan seterusnya. Tidak pernah dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wahwa syahid dan mereka pun kemudian bisa melihatnya. Walhum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka pun memiliki mata namun mata tersebut tidak pernah dia gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka makna dari ayat surat Qaf ke-37 yang Allah katakan bagi mereka yang memiliki hati, memiliki pendengaran, memiliki mata, ini maksudnya adalah hati, mata, dan pendengaran yang digunakan untuk memikirkan, melihat, dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata zahir, ansih, hati, mata, ataupun pendengarannya. Namun maknanya adalah hati yang bermanfaat Mata yang bermanfaat Pendengaran yang bermanfaat Yang kesemuanya mendatangkan Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Kalla rana ala kulubihim ma kanu yaksibun Sungguhnya Al-Quran Bukanlah hanya sekedar dongeng Namun mengapa mereka mengatakan Al-Quran itu adalah dongeng? Karena sesungguhnya Hati-hati mereka penuh dengan ron Penuh dengan karat yang menutupinya Kal kubi muzahyan Kata Rasulullah Sehingga hati itu laksana gelas yang tertelungkup, cangkir yang tertelungkup, sehingga berapapun banyaknya air yang dituangkan di atasnya makan tumpah semuanya. Akan tumpah semuanya. Kenapa hati-hati mereka menjadi penuh dengan ron? Penuh dengan karat. Penuh dengan daging, penuh dengan kotoran. maka nuyak sibun Dengan sebab perbuatan-perbuatan dosa yang senantiasa mereka lakukan. Hati yang Allah berikan hanya memunculkan dosa. Mata yang Allah berikan hanya menyebabkan banyaknya dosa. Telinga yang Allah berikan kepada dirinya hanya mendatangkan dosa. Padahal kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala yang perkataannya dinukil oleh Syekh ibn Saimin rahimahullah taala tiga instrumen tubuh ini adalah alat-alat yang paling-paling berharga sampainya sebuah hidayah kepada diri seorang. Sampainya hidayah kepada diri seseorang. Dengan tiga instrumen tubuh ini. Melihat, mendengar, kemudian memikirkannya. Artinya bahwa sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, belumlah cukup. Harus kita renungkan, kita pikirkan. Supaya itu kemudian menjadi hidayah. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menerangi kehidupan kita. Akan menjadi cahaya. Yang menjadi cahaya bagi diri kita. Nah sebaliknya Orang-orang yang kemudian Mengisi hatinya Baik dengan pendengaran Ataupun dengan penglihatannya Dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hidayah tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dirinya, maka akan hiduplah hati tersebut. Tidak akan menjadi hati yang mati. Ya. Seandainya hati tersebut semula adalah hati sebagaimana gelas yang tertelukup, maka dia akan terbuka. Menerima hidayah sedikit demi sedikit dan ketika seorang telah mengetahui tentang ilmu Dia amalkan maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan tambahan ilmu Dan akan memberikan tambahan taufiknya Ya Allah katakan dalam surat Muhammad ayat ke-17 Walladhinah tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum Dan orang-orang yang senantiasa berpetunjukkan dengan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya maka zadahum huda Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada dirinya dan kita ingat hidayah mencakup hidayatul irsyad wal bayan ataupun hidayatul ilmu ya hidayatul ilmi dan yang kedua adalah hidayatul hidayatul taufik ataupun hidayatul amal kedua-duanya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengagungkan ilmu Allah kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari maka Allah akan tambahkan ilmu kepada kita dan akan tambahkan amal kepada kita maka inilah balasan yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menjunjung tinggi menjadikan petunjuk Allah Al-Quranul Karim sebagai imam di dalam kehidupannya Allah akan tambahkan kepada dirinya hidayah maka ini bukti bahwa datangnya hidayah kepada kita itu perlu adanya upaya perlu adanya usaha bahkan usaha ini pun harus maksimal yang Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina walladzina jahadu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam agama kami maka akan kami berikan hidayah kepada mereka akan kami berikan kepada mereka subulana jalan-jalan kami yang lainnya. Ya. Maka sekali lagi bahwa sampainya hidayah kepada kita itu perlu adanya upaya. Perlu adanya usaha dan bahkan usaha yang maksimal, usaha yang sungguh-sungguh. Kita ingat ketika kita ini menginginkan kebaikan kehidupan dunia menginginkan kekayaan, menginginkan harta benda, menginginkan jabatan pangkat dan seterusnya, itu pun perusaha yang sungguh-sungguh. Maka mana mungkin kita menginginkan kehidupan akhirat yang itu adalah kehidupan yang abadi, sedangkan dunia adalah sangat pendek. Yang sangat pendek saja kita sungguh-sungguh Yang kita lihat sebagian manusia ada yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mendapatkan memperoleh kehidupan dunia. Mulai dari TK sampai menjadi profesor, sampai bahkan menjadi guru besar. Yang mereka kejar apa? Kebahagiaan kehidupan dunia. Namun ada di antara mereka yang dalam masalah agamanya Mencukupkan dengan apa yang dia dengar ketika TK dulu, ketika SD dulu, ketika SMP dulu, ketika SMA dulu. Itulah ilmu agamanya. Ayah dan billah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat yang semacam ini. Padahal sungguh sangat disayangkan sebagian kaum muslimin dewasa ini bahkan ada sebagian juga takmir-takmir masjid ketika memilih khotib yang dipentingkan apa? Namanya yang sangat panjang dengan embel-embelnya baik di depan ataupun di belakang. Padahal embel-embel tersebut adalah embel-embel ilmu keduniaan. Mereka yang pandai dalam masalah kimia, dalam masalah teknik, ya, dalam masalah kedokteran dan yang lainnya. Namun mereka tidak paham masalah agama dan kemudian diperintahkan, diminta untuk berbicara masalah agama. Maka terkadang kita mendengarkan keluh kesah dari sebagian teman-teman yang sudah ngaji. Ya, yang bicara kayaknya profesor, tapi tidak jelas apa yang dibicarakannya, ngalor ngidul. Tidak kelihatan ujung pangkalnya. Kenapa? Karena bahwa ilmu agama itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Diupayakan dengan sungguh-sungguh sebagaimana kesungguhan kita untuk mencari ilmu dunia. Maka marilah ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita pernah merasa puas. Dan janganlah kita kemudian terlalu merasa pidi merasa udahlah saya pasti selamat. Siapa yang menjamin kita pasti selamat? Saya sudah ngaji dari para asatidah yang ilmunya benar. Saya pun punya teman-teman yang insya Allah mereka adalah teman-teman yang baik. Udahlah saya pasti selamat. Siapa yang menjamin kita? Kalau kita kemudian tidak bersungguh-sungguh menjaga diri kita dengan mencari ilmu. Dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang menjamin. Marilah kita tidak pernah merasa puas sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal pun tidak pernah merasa puas. Dia yang telah mendapatkan gelar ketika itu sebagai imam di dunia. Ditanya oleh sebagian muridnya, "Wahai imam, sampai kapan Anda ini hendak mencari ilmu? Anda sudah menjadi imam." Maka beliau mengatakan, "Ilal makbaroh sampai saya mati." sampai saya dikuburkan. Maka berhentilah ketika itu saya mencari ilmu. Nah kita yang ilmunya baru seberapa terkadang diajak ngaji malas. Ah, udah merasa cukup, udah merasa pandai, udah merasa uh, cukup bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang telah dia lakukan. Tidak demikian. Dan ini bukan merupakan sifat seorang muslim yang memiliki al-himmah al-aliyah, keinginan yang Tinggi demikian yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak salah dan kurangnya karena kebodohan saya pribadi dan dari syaitan Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri Dan kalau ada benarnya maka itu datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-haqqu min rabbikum Fala takunanna minal mumtarin Wa sallallahu ala nabiyana Muhammad Wa ala alihi wa Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memasuki sesi tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa tentulah tidak akan saya jawab. Bagaimana hukum mendengarkan musik baik musik e, islami ataupun non islami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kurang lebih maknanya sungguhnya di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang akan menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan khamr dan menghalalkan perjudian. Di mana alat-alat musiknya itu adalah alat-alat yang diharamkan di dalam agama. Nah, oleh karenanya kita sebagai seorang muslim ya marilah kita berupaya untuk mengalihkan Ya, ketimbang kita kemudian mendengarkan musik-musik Kita kemudian dengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceramah-ceramah para masyayikh, ceramah-ceramah para asatidah dan seterusnya. Jelas itu akan lebih bermanfaat. Dan musik yang Islam itu adalah rebana. Yang selainnya maka tidak ada yang islami. Adapun semata-mata nyanyian dilihat kalau nyanyiannya tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai agama dan bukan menjadi kebiasaan bagi dirinya untuk mendengarkannya hanya didengarkan saat-saat dirinya membutuhkan motivasi misalnya ya, nyanyiannya yang menimbulkan semangat maka insyaallah taala tidak mengapa. Mohon nasihatnya bagaimana hukumnya menerima zakat bagi orang yang tidak mampu baik dari segi fisik maupun materi sehingga ia dan istri serta anak-anaknya tumbuh dari pemberian zakat hingga dewasa. Dikarenakan anaknya ini walaupun sudah bekerja namun tidak dapat mencukupi kebutuhan kebutuhannya sendiri. Sementara si anak ini juga ingin memperbaiki pemahaman ataupun ilmu agama yang benar, tapi saudaranya menuntut untuk terus bekerja dulu saja sampai mapan. Nanti belajarnya sambil jalan saja. Bagaimana sebaiknya dalam menanggapi hal ini? Jazakallah khairan. Wa jazakillahu khairan. Bekerja bagi seorang lelaki adalah sebuah kewajiban. Ya, bekerja bagi seorang lelaki adalah sebuah kewajiban. Namun agama tidaklah memerintahkan kepada seorang untuk menghabiskan seluruh waktunya ya guna bekerja mencari penghidupan. Dia harus mampu memanfaatkan sebagian waktunya untuk mencari ilmu. Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ada eh, ada kakak beradik di mana yang salah satu di antara keduanya mengeluhkan tentang keadaan saudara ini sepertinya kasusnya mungkin hampir sama dengan yang anti tanyakan. Satunya yang bekerja mengeluhkan tentang keadaan saudaranya yang mereka menghabiskan waktunya ya untuk mencari ilmu. Kalau memang seorang itu mencari ilmu dan sungguh-sungguh bahkan kaum muslimin wajib untuk membiayai dirinya. Ya, seorang yang memang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu agama, maka kaum muslim ini berkewajiban untuk e, membiayai kehidupannya. Namun sekarang kita lihat apakah orang itu betul-betul mencari ilmu agama dan sungguh-sungguh atau sebenarnya orang itu adalah pemalas. Tidak mau bekerja berkedok sebagai orang yang mengaji. Ini jadi masalah. Maka kalau orang itu betul-betul dia sudah berupaya dengan sungguh-sungguh dan kemudian tetap juga belum mendapatkan kecukupan rezekinya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Dan justru seperti inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah kaum muslimin. Memberikan zakatnya kepada mereka, memberikan sumbangannya kepada mereka. Yang orang lain mengira dia adalah orang yang kaya karena mereka ini menjaga kehormatannya. Padahal mereka adalah orang yang butuh. Inilah yang kata Allah SWT, orang yang lebih diutamakan untuk diberi zakat. Maka orang yang memang demikian menerima zakat tidak mengapa. Bahkan seandainya dia tumbuh besar sampai dewasa pun dengan harta zakat tidak mengapa. Tidak mengapa. Namun ingat memang dirinya betul-betul telah berusaha dan kemudian berusaha maksimal dan kemudian juga uh, menjadikan sebagian waktunya untuk thalibul ilmi maka insyaallah taala tidaklah mengapa. Sehingga Rasulullah ketika menanggapi keluhan dari sahabat tadi mengatakan boleh jadi Anda kata Rasulullah boleh jadi Anda mendapatkan rezeki ini adalah karena sebab saudara Anda yang sekarang mencari ilmu. Maka mungkin bisa dikatakan kepada uh, saudaranya yang terus mendesak dengan perkataan demikian namun ingat ya namun ingat bahwa uh, yang bekerja dan tetap dalam keadaan kurang ini memang telah betul-betul berupaya berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang bisnis ternak hewan yang hewan itu akan digunakan sebagai pakan hewan lain? Apakah hal itu sama saja membunuh hewan tersebut dan berdosa? Allah alam saya tidak tahu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah orang yang sudah mengetahui kebenaran Tapi belum bisa mengamalkan Kebenaran tersebut disebut dengan orang munafik Orang munafik Dan munafik itu ada dua Yaitu munafik i'tikodi dan munafik amali Maka orang yang menerima kebenaran Seperti yang anti tanyakan namun belum bisa melakukannya, ini bisa masuk ke dalam sifat munafik. Namun munafiknya adalah munafik yang amali. Adapun munafik yang amalin tidaklah mengeluarkan seorang dari keislaman. Dan adapun munafik yang i'tiqadi, orang itu seakan-akan dohirnya menerima kebenaran namun hatinya mengingkari kebenaran. Ya, mengingkari kebenaran dan waliyadubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian orang yang ditanyakan ini ataupun orang yang bertanya dan pertanyaan ini belum mengamalkannya sesuatu tetap meyakini ini adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah namun belum bisa melakukannya ini belum ini mungkin lebih tepat belum bisa melakukannya jangan mengatakan belum mampu soalnya terkadang sekarang orang bisa mengatakan saya tahu ya kalau jilbab itu adalah kewajiban bagi seorang perempuan namun saya belum mampu ya. Nah, dan belum mampu kemampuannya ada sesuatu yang harus ada ukurannya. Sementara dia nisbahkan e, belum mampu itu kepada hatinya. Hati saya yang belum mampu tidak bisa. Contohnya apa? Rasulullah berkata kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati ala jambin." Ya. Salatlah kau berdiri kalau tidak mampu, maka salat dengan duduk. Nah, ini tidak mampu berdiri jelas ukurannya. Nah sekarang orang mengatakan tidak mampu namun yang tidak mampu batinnya untuk menerima nanti mungkin diejek, nanti mungkin disindir dan seterusnya. Bukan seperti itu yang namanya kemampuan. Maka katakanlah saja belum bisa. Namun ingat jangan sampai mengingkari kebenaran tersebut. Apa saat jika ada seorang ahwat yang ia uh, sudah berproses akan menikah. Namun calonnya merupakan seorang ehwan yang secara fisik tidak sepadan. Padahal akhlak dan agamanya ikhwan tersebut insya Allah baik. Ahwat tersebut sudah ridho dan menerima kondisi ikhwan. Tetapi orang tua ahwat terkadang memberikan kata-kata yang menunjukkan kurang setuju karena e, mereka secara fisik tidak sepadan. Mungkin e, ikhwannya tidak ganteng, ahwatnya cantik mungkin seperti itu ya. Sehingga ahwat tersebut terkadang menjadi sedikit ragu Padahal jika melihat dari agama dan akhlaknya Si Ahwat sudah mantap Mohon nasihat Ustaz Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khir lakum Wa asa an takru syai'an wa huwa uh, Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syar lakum Wa asa an takru syai'an wa huwa khir lakum Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ta Memang begitu terkadang manusia itu memberikan penilaian dengan uh, parameter penilaian yang sangat-sangat dangkal. Dengan semata-mata apa yang dia lihat, wah ini tidak ganteng. Apa ya nanti akan bisa bahagia. Ya, dalam hal ini mungkin saya nasihatkan seandainya fisik ikhwan yang kurang begitu menarik ini masih tidak terlalu jauh lah ya, tidak terlalu jauh dan apalagi tatkala misalnya si ahwat ini melihatnya ya sudah cukuplah bagi saya tidak akan menjadikan sebab uh, seperti apa yang telah terjadi pada sahabiah yang dia kalau melihat suaminya tuh wah menjadi jengkel. Kalau suaminya pas bareng dengan yang lain kelihatan paling pendek, paling hitam, paling jelek. Sehingga dia minta diceraikan ya. Maka dia mengadu kepada Rasulullah, "Saya tidak tidaklah mencela tentang agamanya, tapi saya lihat dia kok seperti ini dan saya khawatir kalau saya teruskan rumah tangga ini akan saya akan menjadi kufur yaitu kufur nikmat." Maka kemudian ya boleh diceraikan. Maka ya bolehlah seorang itu boleh memperhatikan fisik boleh. Ini tidaklah salah. Nah, fisik di sini mungkin perlu diperjelas sebetulnya apakah semata-mata fisik berupa eh, apa namanya ya badan wajah si lelaki itu ataukah fisik dalam makna yang lebih luas yaitu mungkin rumahnya, pekerjaannya dan seterusnya. Ya. Ala kulli hal parameter yang diberikan oleh Rasulullah SAW Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fangkihu. Kalau datang kepada kalian para laki yang engkau ridho agama dan akhlaknya maka perintah Rasulullah kepada para wali nikahkanlah dia ya dengan siapa yang menjadi tanggung jawabmu. Namun bahwa kenapa saya katakan tadi fisik misalnya wajah ini tetap menjadi pertimbangan ya yang penting tidak terlalu jauhlah jaraknya tidak akan menjadikan sebab dirinya mengingkarinya karena semata-mata fisiknya ya, maka dalilnya adalah ketika Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang yang hendak menikah untuk untuk nazar, untuk melihat ini bukti bahasanya uh, fisik pun perlu dipertimbangkan. Ya kalau memang demikian keadaannya maka jelaskanlah coba jelaskanlah kepada orang tua bersabarlah ya dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan uh, Allah kemudian memberikan jalan yang terbaik ya. Cobalah bersabar sedikit Ya, dengan tetap memberikan pengertian kepada orang tua bahwa pokok dalam sebuah rumah tangga menurut kriteria Islam itu adalah baiknya agama dan akhlak bukan semata-mata masalah fisiknya. Wallahu taala alam. Apakah kusotul payado harus berwarna uh, jernih ataukah putih susu? Wallahu alam saya tidak tahu. Ya, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini selagi segala kesalahan kekurangan karena kebodohan saya pribadi dan kawan syaitan dan setiap kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala al-haqqu rabbikum falatakunanna takunanna Kita uh, cukupkan Subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha ila anda Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.